لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت أستلم آه، الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فرقى الصفا ثم رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دنا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا سعد سعدتا مشى حتى أتى المروة Iya. Gak apa-apa, didengarin aja, diikutin bahasa Arabnya. Ini soalnya paket yang akan dikerjakan pada saat masuk Mekah, masuk Ka'bah, apa yang dikerjain sementara tawaf melakam Ibrahim sampai sa'i gitu. ففعل على المروة كما فعل على الصفا وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فروحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل وجعل حيل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القصر أو قصر أو قرص حتى غاب القرص ودفع وقد شنق بالقصواء الذمام حتى إن رأسه ليصيب مورك رحلي ويقول بيده ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة وكلما أتى حبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اتجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى على أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدأه وقبره وحلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطني محسر فحرك قليلا ثم سلق الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصى الحذف رمى من البطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا Baik, saya baca terjemahannya. Ini soalnya paket haji lengkap ya. ya. Masih mending kalau cuma satu lembar seperti ini timbal balik gitu. Mestinya <laughs> lebih dari ini gitu. Baik, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji sementara kami keluar bersamanya. Maksudnya kami pergi haji bersama beliau. Ketika kami sampai di Dhul Khulaifah. Tahu Dhul Khulaifah kan? Ya, tempat niatnya masyarakat Madinah yang biasa dikenal dengan Dir Ali. Ya. Jadi ada beberapa tempat niat sudah kita jelaskan di pelajaran yang lalu masalah mikot. Ya. Zul Khulaifah ini nama lain daripada mikotnya Orang Madinah dikenal juga dengan Bir Ali. Asma binti Uwan Umais. Ada seorang sahabat yang ikut waktu itu melahirkan. Jadi ternyata dia ikut haji sementara hamil besar. Pas keluar dari Madinah sudah sembilan bulan. Baru keluar sekitar 20 kilo ya dari Masjid Nabawi ke Bir Ali tempat niat itu tiba-tiba dia melahirkan di sana. Apa yang terjadi? Nabi SAW bersabda, ini hadis banyak sekali hukum syariah ya. Dari sini saja titik sini berarti dibolehkan wanita hamil untuk pergi haji. Yang kedua, setelah melahirkan pada saat itu seketika dalam kondisi masih nifas, ya, kondisi bayinya baru lahir, itu bukan dilarang oleh Nabi pergi haji. Perhatikan apa kata Nabi. Beliau bersabda, mandilah dan bercawatlah dengan kain lalu berihramlah. Artinya silakan ikut haji. Jadi Asma radhiyallahu anha ini baru melahirkan langsung ikut haji. Ini juga sebagian ulama hadis mengatakan menandakan wanita dulu luar biasa nih. Ya, luar biasa. Jadi sugestinya juga karena kondisi, keadaan gitu kan. E, mungkin juga keadaan fisik itu luar biasa. Baru melahirkan ikut haji. Bawa bayinya itu. Ya, bawah bayinya langsung. Kalau kita kan luar biasa ya, apalagi di Indonesia ini manja sekali, 40 hari baru boleh keluar rumah gitu. <laughs> Sampai sekarang kalau di daerah-daerah Timur Tengah itu masih sama ya. Mereka biasa habis melahirkan itu biasa saja dua tiga hari istirahat setelah itu aktivitas biasa. Gitu. Ya, kemarin di Madinah itu ada satu wanita badui melahirkan, dia lagi ngembala kambing, begitu mau melahirkan dia duduk melahirkan sendiri, Terus dicuci bayinya di air sungai dibawa pulang <laughs> bersama dengan kembaran kambingnya. Baik, jadi pelajaran di sini adalah bolehnya wanita hamil untuk ikut pergi haji. Setiap potongan paragraf saya coba berikan pelajarannya ya. Dan ternyata wanita dalam keadaan nifas boleh berihram. Haid dan nifas boleh berihram. Kan gitu. Jadi ibu-ibu lagi keluar dari Madinah mau ke Mekah, pas haid boleh nggak saya ihram? Boleh. Ihramnya ya. Kita belum bicara masuk ke masjid haram. Ihramnya. Ya. Iya. Jadi kita baru bicara satu-satu langkahnya dulu. Jadi bolehnya wanita haid dan nifas itu berihram. Tapi dengan syarat mandi, gitu kan? Lalu menggunakan baju yang diniatkan untuk ihram. Dan Rasulullah SAW sholat di masjid maksudnya di masjid yang ada pada saat itu di Zulhulaifah. Maka ini disunnahkan sebagaimana jumhur ulama mengatakan bagi yang sempat untuk mampir dan sholat dua rakaat niatnya tahiyat masjid. Tahiyat masjid. Tapi ini hukumnya sunnah ya. Pada saat waktu-waktu tertentu, misal dalam kondisi padat masjidnya gitu kan, khawatir nanti terlambat, maka biasanya Eh, cukup niatkan saja. Kalau saya pernah tuntun jemaah saya pribadi ya, kalau ada kesempatan kami turun, saya tuntun untuk sholat dua rakaat di masjid itu. Tapi juga diberikan waktu tertentu, karena kadang-kadang subhanallah ada sebagian muslimin dan muslimat yang tidak mau faham keadaan. Teman-temannya sudah pada nunggu lama di bus, dia masih lama, terlambat di kamar mandi, terlambat sholat gitu kan. Maka diinstruksikan hanya berapa menit saja sudah harus masuk kamar mandi, selesai sholat dua rakaat, tidak ucapkan niat di dalam masjid. Saya selalu sarankan, kalau lagi haji dan umroh jangan niat di dalam masjid Zulkhulaifah. Tapi naik ke bus dulu, nanti sebelum busnya jalan, baru niat. Baik, Rasulullah SAW sholat, kemudian naik unta, kaswa. Ini julukan unta Nabi SAW. Julukan unta Nabi SAW. Sampai sini juga ada pelajaran lain. Pelajarannya adalah disunnahkan sholat dua rakaat di masjid yang di Dzul Khulaifah tapi niatnya untuk sholat tahiyat masjid. Kemudian juga dianjurkan agar kembali ke kendaraan baru mengucapkan niat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke untanya dulu. Kemudian juga pelajaran lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling gemar memberikan nama hewan-hewan tunggangan beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Ya mungkin kalau sekarang boleh orang memberikan nama mobilnya. <laughs> Jadi seperti itu. Ini terkenal unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau selalu pakai dalam perjalanan jauh yang bernama Kaswa. Kemudian tiba di Baywa sebuah lokasi, beliau bertalbiyah dengan kalimat tauhid, artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, segala puji, nikmat dan kerajaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Hadit ini potongan sampai sini memberikan gambaran bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat dua rakaat di eh, Dur beliau naik di unta, barulah pada saat sudah mulai jalan beliau mengucapkan niatnya. Niatnya diucapin sekaligus dengan talbiyahnya, sekaligus dengan talbiyahnya. Nah seperti saya bahasakan tadi sederhananya kalau kayak sekarang saya tuntun jemaah saya habis sholat di Bir Ali zul Khulaifah naik ke bus dulu setelah kumpul semua baru saya tuntun niatnya kemudian baru kita jalan dan niat haji sederhana labbaik Allahumma hajjad ya Allah aku niat untuk mengerjakan ibadah haji itu saja umrah labbaik Allahumma umratan hanya itu ya tidak usah ditambah dengan yang lainnya Kemudian di sini juga pelajaran dianjurkan agar kita memperbanyak talbiyah. Memperbanyak talbiyah, terus mengucapkan. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan para sahabat berkata, kami terus bertalbiyah dari Madinah sampai menjelang sampai ke Mekah, ya, sampai-sampai suara kami hilang. Jadi saking banyaknya bertalbiyah, gitu kan. Kemudian di sini ketika kami sampai di Ka'bah, sudah sampai di Mekah, ya, beliau menjamah Hajar Aswad di sini ada rincian oleh para ulama menjama ini bisa mencium, bisa mengusap, gitu kan? Tetapi kalau dihubungkan dengan riwayat yang lain adalah beliau menciumnya. Maksudnya beliau mencium pada saat memang bisa. Lalu tawaf dengan cara berlari-lari kecil tiga kali putaran pertama dan berjalan biasa di empat yang tersisa. Iya, jadi satu dua tiga itu langkahnya lebih cepat. Kan gitu. Dan juga ada hadis mungkin dijelaskan nanti Allah alam saya tidak belum lanjutkan saya belum baca sampai akhir tapi yang jelas eh, laki-laki itu dianjurkan memperlihatkan punggung pundak sebelah kanannya. Jadi punggung sebelah kanan laki-laki itu diperlihatkan. ya ini ihramnya dimasukkan mohon maaf di bawah ketiaknya. Itu di tiga putaran pertama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletak memperlihatkan punggung sebelah kanan beliau, eh, apa eh, punggung eh, pundak lengan sebelah kanan selama tiga kali putaran dan beliau berlari kecil. Berlari kecil sini bisa juga dibahasakan dengan jalan cepat. Boleh lari kecil, boleh jalan cepat. Intinya itu yang beliau kerjakan. Kemudian setelah masuk putaran 4, 5, 6, 7, nah ini berjalan biasa. Ini berjalan biasa ya, dan laki-laki kembali menutup punggungnya ya pundak sebelah kanannya tetap ditutup kalau perempuan tentu semampunya ya, perempuan semampunya apalagi dalam kondisi sekarang memang sudah tidak bisa orang berlari kecil gitu kan jadi semampunya sesuai dengan niat dan ini ulama semua masih mengkategorikannya sebagai sebuah sunnah memperlihatkan punggung pundak sebelah kanan lengan sebelah kanan dan berlari kecil di tiga putaran pertama dan berjalan biasa di empat yang tersisa adalah Hukumnya sunnah. <clears throat> Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke makam Ibrahim dan sholat. Ini yang dikenal dengan sholat dua rakaat di belakang makam, makam Ibrahim. Tapi ini juga masih masuk dalam sunnahnya ya tawaf. Sunnahnya tawaf atau sunnahnya umroh dan haji. Jadi bukan kewajiban artinya kalau sampai ibu-ibu tidak sholat di belakang makam Ibrahim tidak masalah. Ya. Saya sudah pernah jelaskan pertemuan kita terakhir ya Umroh itu ada berapa rukunnya? Udah nggak usah jawab deh nanti bingung. Habis libur sebulan lebih. <laughs> Umroh itu ada lima rukunnya. Rukunnya ada lima. Kalau haji ada enam. Artinya rukun tanpa itu batal. Gitu. Kalau umroh itu lima, haji itu enam. Yang pertama niat. Yang kedua ihram, menggunakan ihram ya. Yang ketiga tawaf yang keempat sa'i, yang kelima tahallul. Mau diulangin? Sudah hafal. Niat, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Itu umroh. Kalau haji sama tinggal tambah satu, wukuf di Arafah. Ini rukun, artinya kalau satu hilang batal. Ini ya. Selain daripada ini, maka tidak masuk dalam rukun. Seperti sholat di belakang makam Ibrahim, mencium hajar aswad, gitu kan? Tadi berlari kecil di tiga putaran pertama. Ini semua tidak ada masalah kalau tidak dikerjakan, Cuma kehilangan fadilah saja. Ya, kehilangan fadilah. Jadi misal contoh ini contoh kalau terjadi. Ibu-ibu lagi umroh atau lagi haji seperti kasus kemarin Ramadan, kan lagi renovasi, kan gitu. Kemudian ada orang-orang yang masuk ke Mekah itu siang hari. Lagi panas sekali. Sempit tempat tawafnya. Kemudian memang sulit sekali, kan gitu. Kalau dia tunda umroh nanti setelah buka puasa, padat sekali dan dia bisa kehilangan sholat terawih. Maka terpaksa tawaf, gitu kan? Kondisi tawaf di siang hari ini Emang kadang-kadang apa boleh buat banyak memaksa atau membawa, membawa kita pada keadaan harusnya kita tidak menjalankan sebagian sunnah. Seperti misalnya mencium hajar aswad, gitu kan, berlari kecil tadi. Bahkan ada orang yang tidak bisa sholat di belakang makam Ibrahim karena nggak ada tempat sama sekali. Walaupun kalau saya pribadi saya tuntun jemaah saya untuk terus ke belakang menuju ke tempat sa'i itu insya Allah ada saja tempat bisa sholat, gitu kan. Karena tidak harus pas di belakang makam Ibrahim tapi boleh mundur ke belakang. Baik. Sholat di belakang makam Ibrahim ini dijelaskan juga dalam hadis yang lain, ibu-ibu sekalian, dianjurkan di rakaat pertama membaca Al-Fatihah dengan Al-Kafirun dan yang kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Selanjutnya adalah setelah itu beliau kembali lagi ke Hajar Aswad dan menjamahnya. Jadi disunahkan setelah sholat di makam Ibrahim sebelum ke tempat sa'i kembali lagi mencium hajar aswad. Iya. Kalau tidak bisa mencium cukup dengan isyarat tangan. Cukup mengangkat saja ya. Satu kali saja bismillahi Allahu akbar. Selesai atau Allahu akbar bisa. Tidak usah cium jauh ya. Banyak orang Allahu akbar ya. Enggak perlu. Cukup isyarat karena ini bukan bukan ini. Jadi bukan kalau tidak bisa cium dengan mulut ke Hajar Aswad berarti tangan yang diberikan isyarat. Baik, kemudian dikatakan lalu beliau keluar dari pintu menuju ke sofa. Jadi perlu ibu-ibu tahu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam sofa dan Marwa dengan Ka'bah itu terpisah pintunya. Terpisah. Sekarang sudah bergabung ya. Makanya di sini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari pintu, maksudnya pintu yang ada di sekitar Ka'bah. Kemudian beliau menuju ke Safa, ya bukit Safa. Ketika sudah mendekati mendekat dari Safa, beliau membaca ya, Inna Safa wal Marwata min syairillah, gitu kan? Ayat Al-Qur'an ini. Sesungguhnya Safa dan Marwah, bukit Safa dan bukit Marwah adalah termasuk syiar agama Allah. Tentu ada lanjutan ayat ya. Paman haji wa Siapa yang sedang haji dan juga umrah, maka dia dianjurkan untuk melakukan jalan di antara keduanya. Wa tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang memaksimalkan dalam mengerjakan ibadah itu, maka Allah zat yang maha berterima kasih akan memberikan balasan yang sempurna dan maha mengetahui. Dikatakan aku mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah oleh Allah ya dimulai oleh Allah. Jadi maksudnya apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Abdu bima yabda'u bihillah. Lalu beliau menaiki puncak ya di sini maksudnya bukan menaiki puncak ya, beliau menaiki bukit Safa. Jadi bukan puncak ya Ya, menaiki bukit Safa. Ya. Kalau sekarang itu sudah keli, tidak kelihatan kalau itu sebuah bukit atau gunung ya. Itu di zaman Nabi SAW itu gunung, memang besar sekali. Sofa itu besar. Ya. Emang di keramik, ditimbun kan? Ya. Jadi kalau mau tahu dalamnya itu kalau kita ke basement kelihatan tuh. Itu pun sebagian ahli sejarah mengatakan itu sudah tertimbun, itu sudah mungkin pertengahan gunung. Jadi dulu tinggi memang gitu. Baik, beliau menaiki bukit Safa sehingga dapat melihat Ka'bah. Sekarang tentu kita kalau di Safa nggak nggak bisa lihat Ka'bah karena tembok banyak ya. Tapi intinya kita menghadap maksimal ke Ka'bah. Kemudian beliau menghadap Ka'bah lalu membaca kalimat tauhid dan takbir. Yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, gitu kan? Tiada ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa Tiada sekutu baginya, ya, lahul mulku walahul hamd, baginya lah segala kerajaan dan baginya segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah wahda, tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang maha esa kecuali Allah. Sadaqa wa'da, dia telah menepati janjinya, wa nasara abda menolong hamba-hambanya wa hazamal ahzaba wahda dan yang telah menghancurkan golongan-golongan musuh sendirian. Kemudian beliau berdoa seperti itu tiga kali. Lalu turun ke Marwah, jalan dari Safa ke Marwah. Ketika kedua kakinya menginjak tengah-tengah lembah, beliau berlari dari kecil, ya yang sekarang ada lampu hijau, gitu kan. Dan ketika kami mendaki, beliau berjalan biasa menuju ke Marwah. ke jalan biasa. Sekarang sih alhamdulillah tidak ada mendaki-daki lagi kan. Zaman dulu itu. Apalagi kalau ibu-ibu naik ke lantai dua, itu udah di atas gunung. <laughs> di atas gunung, jadi datar aja kalau di lantai dua. Ya. Kalau sekarang sih saya tuntun jemaah saya terakhir umroh Ramadan itu ya di atas lantai dua. Lebih enak, tidak terlalu padat gitu kan. Beliau berbuat di Marwa sebagaimana beliau lakukan di Sofa. Artinya begitu tiba di Sofa, beliau mengucapkan lagi sama, gitu kan? Inna safa wal marwata min syairillah faman man hajjal baita wa itamara fala junaha alayhi yatawa bihima faman man khairan fa inna Allah syakirun alim. Kemudian beliau membaca kalimat tauhid. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Kemudian beliau memulai lagi dari Marwa ke Safa. Kemudian perawi melanjutkan hadis dan di dalamnya disebutkan takala tiba hari tarwiyah. Jadi di sini udah diringkasin tuh, ya diringkasin. Artinya setelah selesai sampai tujuh kali safa ke marwa, marwa ke sofa terus. Dan ibu-ibu kalau mau mudah ingat dari safa ke marwa selalu hitungan ganjil satu tiga lima tujuh selalu itu di Marwa ke Safa selalu genap 246 kan jadi insya Allah itu lebih mudah untuk diingat gitu satu-satunya ulama yang mengatakan hitungan tujuh kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Safa ke Marwa, Marwa ke Safa itu baru satu. Itu adalah Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm ini salah satu ulama dari Spanyol. Ya. Jadi memang beliau mengatakan satu itu dihitung adalah dari sofa ke sofa. Terus gitu nanti yang kedua sofa ke sofa dua begitu terus. Jadi double dari yang sekarang. Tapi ini pendapat beliau sendiri. Jumhur ulama mengatakan semoga Allah merahmati Ibnu Hazm karena beliau memang belum pernah haji seumur hidup. Sehingga beliau mengeluarkan pendapat diambil daripada hadis Nabi SAW sa'i tujuh kali, beliau tangkapnya sa'inya begitu. Karena dulu zaman dulu kan tidak ada transportasi jauh Spanyol itu sampai ke Mekah jauh sekali. Jadi beliau tidak sempat haji sampai meninggal rahimahullah. Tapi ini pendapat ya untuk menambah informasi saja, gitu kan? Ada pelajaran-pelajaran yang bisa ambil di sini sebelum kita lanjutin, Bapak sekalian. Setiap orang yang ikhlas dalam mengerjakan satu perbuatan itu bukan hanya sekedar mendatangkan pahala terhadap amal yang kita ikhlasi, tetapi Allah bisa menjadikannya sebagai tolok ukur kepada orang lain yang dengan caranya Allah nanti kita akan diikuti oleh orang lain dan akan menjadi amal jariah. Diambil daripada perilaku Hajar alaihissalam. Hajar alaihissalam pada saat ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam di, di Mekah di lembah itu di Mekah waktu itu ibu-ibu sekalian tidak ada satu pohon pun, nggak ada pohon. Makanya ayat Al-Quran Nabi Ibrahim bilang apa? Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku, istri dan anakku, biwadin di sebuah lembah, ghairi zara. Tidak ada satu pohon pun. <laughs> Nggak ada satu pohon pun gitu. Jangankan pohon yang berbuah atau hidup, pohon mati aja nggak ada, nggak ada padang pasir, nggak ada pohon. Gitu. Tapi Nabi Ibrahim bilang, "Inda baitikal muharram," tapi di sekitar lokasi masjidmu yang mulia. Maka Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, utuslah kepada mereka orang-orang yang menemani mereka, berikanlah rezeki-rezeki bagi mereka buah-buahan, sayur-sayuran. Mekah itu kalau kita lihat tidak ada tanamannya awalnya gitu kan. Tapi bagaimana doa Nabi Ibrahim AS menjadi berkah akhirnya sampai sekarang segala macam buah, sayur-sayuran semuanya ada. Baik, yang kita lihat di sini Hajar AS waktu Ibrahim sudah pergi meninggalkan, ringkas cerita adalah dia ketakutan airnya habis. Maka dia naik ke atas gunung Sofa yang dianggap paling besar pada saat itu. Dia mencari air, mau lihat di mana ada air nggak tergenang, gitu kan? Karena tingginya Sofa sampai dia naik supaya melihat. Waktu itu di, di lokasi sekitar lembah Ka'bah itu paling tinggi Sofa dan Marwah. Dia naik ke Sofa, dilihat ke arah Marwah karena Marwah tertinggi. Sekitarnya tidak ada, ternyata ada fata morgana saja gitu kan, pantulan air dari tempat lain karena panasnya. Biasa kalau panas begitu. Seringkali kalau ibu-ibu lagi satu kali nanti insya Allah umroh atau ada yang mau pergi haji, kalau dalam perjalanan Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah misalnya naik bus, coba perhatikan kalau jalannya siang hari tuh. Seringkali jarak-jarak 100 meter atau 50 meter di depan bus itu kelihatan kayak ada genangan air. Padahal sebenarnya tidak ada. Begitu memang kalau lagi panas sekali cuaca. Jadi matahari mantulkan seperti kaca air yang ada di tempat lain gitu. Nah itulah yang Hajar lihat alaihissalam. Beliau lihat di daerah Marwa ada air tergenang. Maka beliau turun dari Safa ke Marwa. Nah karena Safa tinggi, Marwa tinggi di tengah-tengahnya lembah, maka yang sekarang ada lampu hijau itu, Hajar berlari kecil di situ untuk mempercepat langkahnya supaya bisa naik ke Marwa. Tujuannya itu, gitu kan? Enggak, perempuan sama. Tapi di sini perempuan pun adalah berlari semampunya sekitarnya di, khusus di lampu itu lebih cepat dari yang biasa. Kan kalau yang selain lampu itu kan kita jalannya lebih santai. Nah di situ lebih cepat. Karena memang yang mencontohkan itu hajar. Hajar adalah wanita. Jadi salah kalau perempuan nggak boleh. Enggak, perempuan boleh semampunya. Tapi jangan juga lari kayak laki-laki gitu kan. Nggak perlu. Laki-laki mungkin di situ malah saya lihat kayak ajang lumba lari gitu. Ya. Ya semestinya juga tidak perlu begitu gitu kan. Laki-laki tuh wah kayak orang yang sedang tanding lari. Gitu. Baik. Setelah sampai ke Marwa ternyata tidak ada air. Hajar melihat lagi ke arah Safa, sama, ada air, turun lagi. Begitu terus, pas tiba di lembah, mempercepat langkah kakinya untuk naik ke Safa. Sampai tujuh kali. Gitu kan? Kata para ulama, ini yang banyak orang tidak sentuh dari sisi imaniannya Karena tulusnya Hajar alaihissalam mencari air buat anak dan dirinya Gitu kan memang betul-betul murni mau cari air, nggak ada niat indikasi yang lain. Dan karena luar biasa patuhnya pada perintah Allah dan suaminya Ibrahim alaihissalam pada saat dia bilang, wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di lembah ini? Gitu kan? Nggak ada pohon, nggak ada manusia, nggak ada hewan, hewan nggak ada, lembah kosong, panas. Gitu kan? Nabi Ibrahim alaihissalam mengalihkan tubuhnya, menjalankan untanya mengarah ke Syam, ke Palestina. Nggak mau ngomong, tapi sambil lihat sini air mata. Karena ini perintah Allah, tapi dia nggak bisa ngomong. Diikuti lagi sama Hajar, ya Ibrahim, apa kau lembar, kenapa kau tinggalkan kami di lembah? Tidak ada pohon, nggak ada manusia, nggak ada hewan. Ibrahim alaihissalam jalan dengan sedih. Ketiga kali diikutin, Wah Ibrahim, jawab, kenapa? Kau tinggalkan saya dan Ismail di lembah, tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada pohon, tidak ada hewan gitu. Lalu Nabi Ibrahim AS tetap jalan, Hajar lalu bertanya sendiri. Allah berikan hidayah, dia tanya, Allahu amaraka bihada, Apakah Allah yang perintahkan kamu ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim hanya ngangguk kepala saja, nggak nyaut sambil nangis. Maka Hajar alaihissalam memotivasi suaminya memberikan semangat yang tadinya dia ditinggal nih. Dan meninggal, memberi juga motivasi hatinya supaya kuat hatinya dia bilang, idan la anak. Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Artinya silakan engkau jalan wahai suamiku, saya akan di sini. Sudah suaminya jalan, Ibrahim alaihissalam. Di tengah jalan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, gitu kan? Dan Hajar alaihissalam karena patuhnya tahu ini perintah Allah, tahu juga patuh dengan suaminya, tulus mencari air tadi, maka apa kata apa kata para ulama? Ini sisi imaniannya ya. Maka Allah menjadikan hampir setiap perilaku Hajar itu menjadi amal jariah buat dia. Selama orang mengerjakan sa'i, Hajar panen pahalanya. Bayangan tuh berapa juta orang yang sa'i, gitu kan? Hanya karena ketulusannya itu. Hanya karena keikhlasan. Jadi keikhlasan itu bukan hanya membuat amal kita diberikan balasan oleh Allah, tapi Allah membuat itu akan dicontohi oleh orang dengan caranya Allah yang akan menjadi amal jariah buat kita. Ini penting sekali untuk dipahami ya, sehingga kita ambil pelajaran. Kemudian pada saat selesai ya sa'i tadi tujuh kali Hajar alaihissalam, beliau kembali ke arah Ismail. Ternyata di bawah kakinya Ismail alaihissalam sudah ada air. Kan gitu. Sudah ada air. Di sini ada tiga riwayat tapi dua lemah yang satu yang kuat. Riwayat pertama mengatakan keluar air itu dari sentakan kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail sambil nangis sentak-sentakin kakinya di tanah keluar air. Ini lemah. Yang kedua juga ini dianggap lemah oleh para ulama adalah keluar dari pijakan telapak kaki untanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam waktu tinggalin lembah itu ada pijakan-pijakan bekas kaki untanya dari situ keluar air zam-zam. Yang ketiga adalah dikatakan malaikat Jibril asalam datang dan sesuai dengan perintah Allah dan ini yang sahih mengebaskan dengan sayapnya maka keluarlah mata air zam-zam. Nah, baru tahu. Baik, sudah tahu sekarang. Baik. Intinya ini kalau kalau saya bimbing umroh sementara tur Siti Mekah ini panjang lebar saya ceritain di bus nih. Jadi dua jam kita terus itu Mekah itu dua jam saya cerita tentang kisah Mekah, Zam-Zam, Hajar dan semuanya. Baik Hajar alaihissalam, ini lanjutkan ya. Jadi masih ada sisi imaniannya nih. Pada saat Hajar alaihissalam sebagai seorang ibu melihat air tadi, yang tadinya dia sudah putus asa nih. Kayaknya sudah nggak ada air, bisa mati haus nggak ada air, gitu kan? Begitu lihat mata air di situ, begitu lihat mata air, maka Hajar alaihissalam menampung mata air tadi itu membuatkan bendungan dari tanah pasir, tanah padang pasir. Dibuatkanlah sambil mengucapkan kalimat yang berasal dari bahasa aslinya Hajar. Dari mana Hajar? Ada yang tahu? Dari mana asalnya Hajar alaihissalam? Ibu kita ya ibu-ibu. <laughs> dari Mesir. Hajar dari Mesir asalnya, gitu kan? Jadi kisahnya pada saat Ibrahim alaihissalam sama Sarah pergi ke Mesir, lalu Raja Mesir waktu itu zalim, suka ngambil istrinya orang. Jadi Raja Mesir itu paling suka kalau dia lihat ada istri, ada orang yang sudah jadi status istri pasti diambil. Karena di, menurut dia, ini menurut dia, kebodohan dia ya. Tidak mungkin perempuan itu dinikahi oleh laki-laki tadi yang jadi suaminya kecuali punya kelebihan. Pasti diambil sama dia. Diambil dan dipaksa suaminya bisa dibunuh, istri jadikan selir, pokoknya dia buat macam-macam. Sarah ini adalah salah satu e, wanita yang sempurna secara fisik, memiliki cantikan yang luar biasa. Makanya waktu Ibrahim AS masuk ke Mesir, ini sedikit saya kembali review. Kita tinggalkan dulu kisah Zamzam ya, karena tadi rupanya masih belum tahu asal Hajar dari mana. <laughs> Ini asalnya ceritanya dari sini. Waktu itu ibu-ibu sekalian, Nabi Ibrahim AS bilang kepada Hajar, kepada Sarah, wahai Sarah, kalau kita masuk ke Mesir, ada raja zalim suka ngambil istrinya orang. Kalau kamu ditanya siapa, kamu jangan bilang istri saya, bilang saudarinya, bilang saudari saya. Kalau saya juga ditanya, saya akan bilang kau saudari saya, maksudnya saudari si iman. Karena kalau dibilang istri atau suami pasti diambil. Jadi di Mesir waktu itu ada pengawal-pengawal Raja Zalim ini keliling Mesir. Nyari, memang sengaja nyari mangsa tadi. Istri-istri orang diambilin. Gitu ya. Nah pada saat masuk mereka lihat kecantikannya Sarah, langsung mereka tertarik. Waktu ditanya, saudari saya kata Ibrahim, tidak, pokoknya tidak mau tahu, saudari bukan ditangkap, bawa ke Raja Mesir. Sudah waktu dibawa ke Raja Mesir, Raja Mesir begitu lihat kecantikannya langsung mau dijamah. Waktu mau dijamah, waktu mau dijamah, eh, Sarah alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah menghukum si raja tersebut. Tiba-tiba stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak tangannya. Waktu itu dia bilang, raja ini bilang, kau apakan saya? <laughs> Gitu kan? Kata si Sarah, saya berdoa pada Tuhan saya untuk menghukum kamu karena kau mau menjamah saya. Kau itu bukan suami saya. Maka dia bilang, minta kepada Tuhanmu agar menyembuhkan saya. Saya tidak akan ganggu kamu. Sarah pun berdoa, ya Allah sembuhin dia. Sembuh tiba-tiba pada saat itu. Waktu sembuh tiba-tiba, dia masih belum yakin. Mau dijamah lagi Sarah. Yang kedua kali. Berdoa lagi, stroke lagi. Gitu kan? Dia ulangi lagi kalimat yang sama. Ulangi lagi kalimat sama. Saya sudah tidak akan ganggu-ganggu kamu. Ternyata sembuh, minta disembuhkan. Sembuh lagi, Sarah berdoa. Mau jamaah yang ketiga kali. Nah waktu yang ketiga kali, Sarah berdoa dan ternyata tadinya cuma stroke tangan dia yang mau menjama saja, tidak bisa bergerak. Waktu yang ketiga kali semua badannya nggak bisa bergerak. Yang bisa cuma mulutnya, <laughs> gitu kan. Maka dia bilang, saya pastikan kepada kamu, ya, seluruh perdana menteri saya yang ada di istana ini menjadi saksi bahwasanya minta kepada Tuhanmu sembuhin saya, saya tidak akan ganggu kamu. Maka Sahara pun berdoa, ya Allah sembuhin sembuh. Nah, pada saat itu sudah kapok nih si raja. Apa yang terjadi? Dia bilang, keluarkan wanita ini dari istana saya yang kalian datangkan jin, bukan manusia. <laughs> dia kan tidak beriman sama Allah, dia tidak tahu gitu. Kalau ini orang Allah untuk yang bantu dia, dia pikir ini bukan manusia, biasanya perempuan dijama langsung bisa. Gitu kan. Terus karena takutnya, karena dia takut jangan sampai ini Sarah berdoa lagi setelah pergi nggak bisa. Kalau Sarah pergi terus berdoa stroke sama siapa dia mau minta tolong gitu kan? Maka dia menghadiahkan ya budak perempuan dia bernama Hajar. Jadi Hajar itu budak budaknya si raja Mesir ini yang dikasih hadiah kepada Sarah agar Sarah nggak berdoa lagi. <laughs> Ada beberapa ahli sejarah mengatakan Hajar itu adalah anaknya Raja Mesir itu sendiri, anak perempuannya yang dia hadiahkan, gitu kan. Ini dua-dua ahli sejarah angkat. Tapi Allah alam yang saya berpegang memang adalah budak wanita, gitu kan. Nah, dikasihlah Sarah eh, Hajar ini setengah umurnya Sarah. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan umurnya Sarah waktu itu sekitar 30 tahunan. 30 tahunan maaf 25 tahunan umurnya sementara si Hajar ini masih 12 tahun jadi masih anak-anak dihadiain dibawalah Hajar ini ke Palestina bersama Nabi Ibrahim alaihissalam hiduplah mereka sampai umur Sarah ini mendekati umur 55 tahun jadi setelah berjalan itu kurang lebih 30 tahun tinggal bersama gitu kan itu ternyata Eh, Sarah tidak bisa memberikan anak kepada Ibrahim alaihissalam karena mandul kan. Maka Sarah pun menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim untuk dinikahi. Menikahlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Hajar. Satu tahun kemudian Hajar punya anak Ismail. Kan itu. Nah pada saat itu datanglah perintah dari Allah waktu Ismail sudah lahir untuk membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Pada saat Sarah melihat Hajar melahirkan anak laki-laki untuk Ibrahim, dia pun merasa ingin, maka dia berdoa kepada Allah. Allah pun kabulkan. Setelah umur Ismail setahun, Sarah hamil dalam kondisi umur 56 tahun. Gitu kan? Hamil, ada riwayat mengatakan 60 tahun. Hamil, kemudian melahirkan anak laki-laki bernama Ishak. Dan dua-duanya adalah nabi. Dua-duanya adalah nabi. Baik, sudah tahu Hajar dari mana ya? Hah? Baik, dari Mesir. Kemudian Sarah ini mengeluar kita kembali ke kisah tadi ya. Waktu lihat air tadi di bawah mata di bawah kakinya Ismail yang sedang menangis, gitu kan? Dia mengeluarkan bahasa asli Mesir. Bahasa asli dia. Dia kena ketakutan air itu hilang, dibuatin bendungan dari tanah padang pasir sambil mengatakan zam zam. Zam zam ini, zam itu artinya berkumpul. Artinya berkumpullah, berkumpullah gitu. Itu artinya zam-zam. Ya, si, si Hajar. Jadi karena dia lihat air, dia takut air ini hilang, dia sambil ketakutan sambil buatin bendungan, sambil mengatakan zam-zam, gitu kan? Berkumpullah, kumpullah gitu. Tapi jangan dipakai bahasa ini ya. Karena ada jemaah saya begitu tuh umroh, gitu kan? Kalau mau, saya kan biasa kalau umroh bimbing umroh itu bu, setiap hari saya buatin taklim, setiap hari. Kalau travel buat cuma satu kali di Mekah, satu kali Madinah, saya setiap hari taklim terus gitu. Jadi biar padat sembilan harinya. Nah pada saat mau taklim, ada bapak-bapak godain saya. Ayo zam zam zam zam. Gitu. <laughs> Tapi itu nggak benar, jangan dipakai karena itu memang kebetulan bahasa itu. Tapi yang penting di sini karena ketulusan Hajar alaihissalam, kata ini sebagian ulama yang bilang ya, Selama ucapan zam-zam diucapkan, hajar dapat pahala. <laughs> Bayangin tuh. Selama ucapan zam-zam aja kita ucapin nih, itu hajar dapat pahala. Ucapin aja. Karena asalnya dari dia. Bayangin tuh ketulusan kepada Allah bagaimana menghasilkan tuh. Dan selama ya, dan selama air zam-zam masih ada, dan insya Allah itu akan ada sampai hari kiamat ya. Selama zam-zam masih ada dan orang minum, berarti hajar dapat pahala. Hajar dapat pahala. Kenapa? Karena dia yang cari air itu kan. Bayangin, jalannya dia tadi antara dan Marwah jadi rukun haji dan umroh. Semua orang tidak bisa haji umroh kecuali harus sa'i. Selama sa'i semua jutaan orang itu hajar dapat pahalanya. Kemudian zam-zam orang minum. Sunnah minum kalau habis tawaf. Sebelum ke saya minum. Semua jemaah haji sekarang berapa banyak orang pergi haji umroh. Setiap pulang dikasih 10 liter gratis. Berapa banyak gitu. Jutaan orang. Semua orang minum air zam-zam. Satu kota Mekah. Seluruh dunia orang Islam. Hajar dapat pahalanya. <laughs> Itu luar. Tidak bisa dibayangin. Luar biasa gitu. Itu ketulusan kepada Allah menghasilkan itu ibu-ibu sekarang. Makanya dalam menjalankan hukum Allah itu harus betul-betul ikhlas. Itu sangat luar biasa. Selain amal kita diterima, Allah juga akan buat nanti itu menjadi contoh. Contoh itu akan membuat amal jariah kita bertambah. Itu kelempetannya. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Bukhari, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia tidak menampungnya, menampung air zam-zam itu, maka akan menjadi lautan yang luas. Tapi karena dia sebagai seorang ibu khawatir gitu kan. Jadi kalau dibiarin itu akan jadi laut itu. Kan besar sekali. Dengan hikmah Allah swt tentunya. Baik intinya adalah tadi masalah imania itu, adanya zam-zam tadi. Terdapatlah zam-zam setelah itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan juga hasil dari doa Ibrahim alaihissalam. Kebetulan pada saat itu di negeri Yaman, di negeri Yaman itu bendungan Ma'rib namanya. Ada bendungan Ma'rib pecah. Di Yaman itu pecah, ibu-ibu sekalian. Keluarlah suku-suku Arab, suku-suku Arab yang asli itu dari negeri Yaman. Keluar di antaranya ada satu suku namanya Jurhum. Namanya suku apa? Jurhum. Suku Jurhum ini keluar, niatnya Yaman itu kan ada di selatan Jazirah Arab ya. Jadi kalau kita ibaratkan misalnya ini petah Jazirah Arab, maka di selatannya itu di bagian bawahnya Yaman. Di utaranya di bagian atas itu negeri Syam. Palestina, Yordania dan segalanya. Di tengah-tengah antara Yaman sama Syam itu Mekah, Madinah gitu. Di tengah-tengahnya, tengah-tengah jazirah Arab, gitu kan? Nah, orang-orang Jurhum ini pada saat mau hijrah karena bendungan mereka hancur, gitu kan? Mereka mau hijrah ke negeri Syam. Mereka melewati Mekah. Selama ini mereka tahunya Mekah itu hanya sebuah padang pasir lembang, nggak ada apa-apa di situ. Tapi pada saat mereka lewat di situ, mereka lihat di atas Mekah itu, itu ada burung-burung yang keliling, muter-muter. Itu menandakan kalau di padang pasir itu ada air di bawah. Jadi kalau satu waktu ibu-ibu kesasar di padang pasir, <laughs> insya Allah enggak. <laughs> insya Allah enggak. Kalau kesasar satu waktu, habisan air, lihat di sekitarnya ada burung enggak ngeliling-ngeliling gitu. <laughs> itu berarti ada air di bawah tuh. Baik, sudah, sudah. Ibu-ibu ini kalau dikasih satu poin, wah luar biasa tuh. Baik, di sini burung-burung itu hanya penerbangan. Kata pimpinan kafilahnya, pimpinan sukunya, kabilahnya itu bilang, di sini kita nggak pernah tahu ada air, kenapa ada burung yang berterbangan? Diutuslah berapa orang, ternyata ditemukan ada Hajar dan Ismail alaihissalam lagi di dekat mata air zam-zam tadi. Nah, adatnya mereka ini sangat luar biasa. Suku Jurum ini bukan datang kemudian membunuh Hajar dan Ismail lalu ambil air, enggak. Mereka datang melapor kepada kepala suku, kepala suku yang datang baik-baik mengatakan, wahai ibu, boleh nggak kami ini suku yang hijrah dari Yaman ke negeri Syam. Kami kehabisan air di Yaman, air bersih. Bisa nggak kami hidup? Anda punya mata air, hidup di sini bersama Anda. Kami nanti bayar upeti, bayar upeti. Mau bayar dari hasil kerja kami, kami kalau berkebun apa kami bayar. E, kalau domba dan kambing kami beranak kami kasih upeti bayar. Kata Hajar baiklah. Maka tiba-tiba pada saat itu Mekah yang kosong lompong jadi ada air <laughs> dan penuh dengan penghuni. Tiba-tiba dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kalau Allah mau dengan caranya gitu. Tiba-tiba langsung jadi ratusan orang, ribuan orang tinggal di situ. Mereka bangunlah rumah, mereka mulai bercocok tanam, mereka berternak, eh, jadi besar, jadi kota besar. Jadi kota besar. Jadi itu diantara kisah yang berhubungan tadi dengan masalah ini. Itu Safa dan Marwah ya. Beliau membuat berbuat di Marwa sebagaimana tadi dilakukan di Sofa. Kemudian perawi melanjutkan di dalamnya, ya, artinya sampai selesai sudah di, di sa'inya, kemudian di sini di hadis khusus riwayat ini tidak disebutkan masalah rukun yang kelima tahallulnya, ya, cukur rambutnya. Tak kala tiba hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu kalau ibu-ibu mau tandain di garis bawain tulis tanggal 8 Zulhijjah. Itu hari Tarwiyah namanya. Haji itu berapa hari? Ada yang tahu? Total haji. Berapa hari haji itu? 6 hari. Totalnya semua 6 hari. Jadi kalau kita menggunakan ONH plus itu 25 hari misalnya, ada 25 sampai 30 hari biasa kalau ONH plus ya. Dengan eh, travel-travel yang bagus itu biasanya 25 eh, hari sampai 30 hari. Jadi sebenarnya haji cuma enam hari, sisanya itu dipakai ibadah. Sama dengan pemerintah juga 40 harian kan. Kalau ikut pemerintah itu 40 hari, nah itu memang sisanya untuk ibadah. Tapi intinya haji itu adalah 6 eh, hari. Dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Itu saja haji itu. Tanggal 8 sampai tanggal 13. Baik. Dari tanggal 8 sampai 13 ini setiap hari-harinya ada nama-namanya. Tanggal 8 Zulhijjah namanya hari Tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah namanya hari Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah namanya hari Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah itu Idul Adha namanya hari Nahar. Saya ulangi tanggal 8 Zulhijjah namanya hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, itu Idul Adha tuh. Hari Nahar, Nahar itu sembeli, ya, numpahin darah karena pada itu karena hari itu kita disuruh menyembelih hari nahar kemudian tanggal 11, 12, 13 dikenal dengan hari tashrik jelas ya perlu diulangin nggak baik tanggal 8 hari tarwiyah 8 Zulhijjah tanggal 9 hari Arafah karena orang wukuf di Arafah ya tanggal 10 Idul Adha hari Nahar. Nahar itu artinya sembelihan. Tanggal 11, 12, 13 hari Tashrik. Jadi haji itu begini rangkaiannya. Tanggal 8 Zulhijjah eh, dari 6 hari dulu, dari 6 hari haji itu kita memiliki eh, 4 hari yang wajib dan dua harian sunnah. Saya tuliskan ya. jemaah haji berarti kalau tidak tahu tidak apa-apa ya. masuk ke Mina setelah sholat duha masuk ke Mina dan ini pakai ihramnya dari rumah kita hotel kalau sekarang di Mekah kerjaan kita di Tarwiyah di hari Tarwiyah ini adalah kita masuk ke Mina Kemudian sholat duhur asar di waktu duhur dengan cara jamak fasal takjim. jamak digabung antara duhur sama asar di kasar dua rakaat dua rakaat. Kemudian di takjim dimajukan. Jadi asar di waktu duhur. Kemudian juga sholat maghrib isya sama di jamak kasar takdim. Maghrib isya di waktu maghrib, maghrib tetap tiga rakaat, isya dua rakaat di waktu maghrib. Jelas ya? Itu terus kita tinggal di Mina sampai tanggal sembilan pagi. Jadi sholat di isi di Mina ini, di Mina sholatnya itu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh ya. Tapi ini subuh tanggal 9 Sudah besok paginya Ini tentunya semua dikerjakan dengan cara jamak Ya, kosong takdirnya. Kemudian tanggal 9 nomor 2 9 Zulhijjahnya ini dikenal dengan hari Arafah. Setelah sholat subuh, tepatnya setelah terbit matahari ya, sebagai ulama mengatakan setelah sholat duha, Tanggal 9 jemaah haji yang dari Mina menuju ke Arafah. Menuju ke lokasi Arafah. Bagi yang belum ikut di Mina kemarinnya karena hukumnya sunnah, mereka berikram dari rumahnya menuju ke Arafah. Di Arafah ini sholatnya itu duhur sama tadi ya plus asar ini dijamah asar taslim. Jadi duhur asar di waktu duhur dua rakaat dua rakaat, ya. Dan orang tinggal di Arab ini pagi sampai terbenam matahari. Setelah terbenam mataharinya di antara itu yang pergi haji, jangan pernah keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Siapa yang keluar sebelum terbenam matahari mestinya batal. Gak boleh, karena ini termasuk rukun. Tadi ingat, rukun umroh ada lima, rukun haji ada enam. Yang ini yang keenam, Arafah. Karena kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah, haji itu hadir di Arafah. Baik. Di sini zuhur Asal. setelah terbenam matahari di malam harinya tanggal 9 itu jemaah haji menuju ke Musdalifah. Masih sama tanggal 9 ya. Ini Arafah, kemudian juga di sini Musdalifah. Musdalifah ini sebuah lokasi tidak jauh dari Arafah. Tadi di sini duhur asarnya dikerjakan jamak pasti pasran, ya. Setelah malamnya pas kita maghrib dianjurkan disunahkan ibu-ibu nggak sholat maghrib dulu di waktu maghrib. Pergi ke Musdalifah, nanti di Musdalifah di Musdalifah baru sholat maghrib isya jamak asar takhir diterlambatin Maghrib Isya di waktu Isya. Maghribnya tiga rakaat, Isya-nya dua rakaat. Jam berapa pun tiba, tidak masalah. Yang jelas di Musdalifah sholatnya maghrib Isya diterlambatkan. Disunahkan di Musdalifah ini sholatnya itu maghrib plus Isya nanti plus subuh Kalau subuh ya. Kemudian tanggal sepuluhnya ini dikenal dengan hari Naro. itu tanggal 10 pagi Idul Adha ini ya dikenal dengan hari Nahar tadi. Ini semua jemaah haji ke Mina. Semua jemaah haji ke Mina. Nah di tanggal 10 ini ibu sekalian terbuka ada tiga kewajiban haji yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah jawab Yang kedua Kurban Yang ketiga Tawaf di Allah Ini tawaf wajibnya haji Baik, pada saat kita sudah selesai sholat subuh di Muzdalifah menuju ke Mina. Ya. Ini saya perlu tulis ini hari hari ini menuju pimpinan. Selama tanggal 8, 9, dan pagi tanggal 10, jemaah haji masih berikat dengan ihram. Dan semua konsekuensi ihram masih berlaku nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh potong kuku, nggak boleh cabut bulu badan, nggak boleh berkata-kata rapat yang mengundang syahwat dengan pasangan halal pun nggak boleh. Nggak boleh menikah, nggak boleh melamar, nggak boleh menikahkan. Ini jelas dalam syarat-syarat ihram berlaku. Kapan jemaah haji boleh buka baju ihramnya? Tanggal 10 Zulhijjah kalau sudah mengerjakan salah satu dari tiga poin ini walaupun ini kewajiban semua yang perlu digarisbawahi adalah poin pertama ijab Allah tidak boleh ditunda harus hari itu dikerjain harus hari itu sementara kurban dengan tawaf ifadah masih boleh ditunda selama haji masih ada boleh empat di sini Imam dan Abu ya. Poin keempat di sini adalah angka 11, 12, 13, Zulhijjah. Ini namanya adalah hari Tasyrik Hari Nah, ibu-ibu kalau lagi haji di tanggal 10 jam Rokokaba wajib hari itu. Kalau misal kita langsung pada saat itu jam Rokokaba, ya kemina lempar setan besar kalau orang Indonesia bilang. Pada saat jam Rokokaba selesai sudah boleh dulu cukur rambut ganti baju biasa ya kalau rumah sama tawar dikerjakan hari itu lebih bagus. Hanya saja perlu diberitahu satu hukum. Kalau itu sudah jam berapa, sudah kurban, tapi belum tawar ifadah, khusus suami istri nggak boleh berhubungan biologis. Walaupun sudah tahallul, pakai baju biasa masih belum boleh. Yang boleh mereka berhubungan kalau sudah tawaf wajibnya haji. Makanya biasa kalau suami istri haji itu itu dikerjain kaum Allah dulu. Jadi mereka dari Musdalifah ini itu mereka langsung ke Mekah, langsung ke Masjid Haram. Tawaf di Mawal dulu. Kembali ke hotel, mandi segala, mereka dari biasa masuk ke Mina, langsung jatuh apa Biasanya kita jelas tiga hal ini harus dikerjakan. Hanya saja jadwal apa tidak boleh ditunda dari tanggal 10, sementara berubah sampai hari tasyrik sampai tanggal 13 boleh. Jelas ya? Baik. Dan juga tadi sedikit tentang hukum. Kalau seandainya seseorang kalau Allah maka terbuka baginya segala hal sudah halal termasuk hubungan suami istri. Tapi kalau baru berubah dan tidak halal tidak boleh. Setelah hari tanggal 10 orang sudah boleh berarti pakai baju biasa, ya kan? Tetapi tanggal 11, 12, 13 tetap harus hadir di Medina dengan Mabi namanya. Mabi itu nginep ya, nginep. Makanya kerajaan Romawi siapin kema. Ada banyak orang datang pulang. Siapa mereka nginep di situ. Nah, selama tiga hari ini hari Tashrik 11, 12, 13 kita dianjurkan melempar jamrah hanya saja jamurnya agak berbeda nih. Jamur itu kubra wusta dan e, Kubro ini sama dengan tadi akor Jadi tanggal 11, 12, 13 ini ibu-ibu pada hari itu kita dianjurkan untuk jamroh tiga lemparan kecil, sedang, besar. Jadi kubur itu yang kecil, kubur itu sedang, dan kubur itu besar. Dari mana saya tahu Ustaz bedanya ada tulisan nggak? Nggak ada tulisan. Tapi kerajaan Saudi sudah buat jalur semua jemaah haji, semua jemaah haji kalau masuk ke daerah Jamrah pasti lewat sini dulu. Sumrah, kemudian dia jalan sedikit, Ustah, jalan sedikit, umroh sudah pasti. Dan di sini kita bisa orang lagi melempar. Nanti kan juga ada penuntunnya tentunya ya. Tapi jelas begitu. Nah orang kalau selesai melempar umroh sama kerajaan Saudi sekarang dibuatin jalur keluar dari pintu lain. Jadi mereka nggak boleh masuk ke tempat orang masuk tadi supaya tidak membingungkan. Nah ini kita melempar kubra untuk kubra. Ada sebuah poin yang sekalian. Tadi saya bilang haji yang enam hari ini, ini kan enam hari. Ada dua hari itu sunnah, ya. Ada empat hari wajib Nah yang sunnah yang dua hari ini tanggal 8 ini sama tanggal 13 ya hari pertama dan hari terakhir itu hukumnya sunnah artinya kalau lima hari tidak hadir di sini nggak apa-apa juga kalau sudah tanggal 12 Zulhijjah ada banyak jemaah haji nggak boleh lagi tinggal di Mina pulang ke hotel ini biasa kalau di Indonesia bilang nafar awal. Walaupun tidak ada istilah nafar awal di dalam syariat kita. Tapi mereka mengistilahkan kelompok pertama yang keluar. Kalau ibu-ibu tidak mau tinggal sampai tanggal 13, tanggal 12 mau keluar, mau keluar boleh. Tapi syaratnya harus jadwal kubra, wusta, kubra sebelum terbenam matahari. Kalau matahari sudah terbenam, berarti harus lanjut hari ke 13 belasnya. Jelas ya? Tentu kalau saya sarankan lebih baik ibu-ibu tinggal sampai tanggal 13. Pengalaman saya terakhir haji eh, kemarin waktu saya di mana saya itu, Subhanallah eh, ada satu orang kiai bimbing juga saya bergabung gabung waktu mereka tahu saya ustaz saya diminta sekalian mengisi dan bantu gitu akhirnya pada saat saya bimbing jemaah kita terpecah dua ada jemaah yang mau ikut sama Pak Kiai yang keluar tanggal 12 saya kena minta sama telepon sampai tanggal 13 ada yang tinggal sama saya apalagi khususnya jemaah memang saya itu dari Jakarta tinggal semua jadi waktu itu kami tinggal setengah di kemas setengah lagi pulang ke apartemen yang disiapin di Mina ya di Aditya nah yang terjadi ternyata ini sekalian banyak jemaah haji dari seluruh dunia ini Memang tanggal 12 keluar dari Mina, jadi macet sekali. Ya. Dan mereka pada saat ternyata pulang ke apartemen, ini bukan ke hotel ya, di apartemennya. Jadi dia mereka cuma tinggal tidur aja, nggak boleh apa. Nggak ada kegiatan. Sementara yang tinggal bersama saya tanggal 13 sampai tanggal 13 ini, mereka sudah pulang nih. Ya, habis habis pagi mereka melempar jam habis dulu sudah pulang ke apartemen. Jadi mulai sholat duhur sampai besok tanggal 13 itu kami cuma sebagian kecil di kemah dan Mina juga sudah mulai lebih kosong gitu kan. Saya isikan taklim tuh. Habis asal ada taklim, habis maghrib ada taklim, habis isya ada taklim, tanya jawab diskusi agama gitu kan. Kemudian kami tinggal sampai besok pagi. Nah besok pagi saya buatin program waktu itu. Ini saya buatin program pribadi ya. Waktu tanggal 13 kami habis asalnya. Ya, habis dulu baru satu kami mau pulang ke hotel, apa ke penginapan apartemen. Nah, paginya kami jangkau lagi. Ini itu, sekitar jam 8 pagi, jam 9 kami jangkau lagi. Nah, saya bilang sama bapak-bapak ibu yang tinggal sama saya waktu itu, Bapak Ibu siapin uang yang dimiliki sekarang ya, berapa real saja. Untuk apa Ustaz? Pokoknya bawa aja. Begitu tiba di tempat jamrah, gitu ya, ada satu kontainer besar itu jual air es. Itu lagi panas ya, jual air-air kayak kita yang mineral itu yang dingin pakai freezer dingin dijual satu real satu botol saya bilang sama bapak ibu yang ikut sama saya waktu itu sekarang beli satu ikat ini 24 botol 24 real jadinya beli coba coba beli satu-satu aja dulu masing-masing beli satu ikat 24 taruh di sini dekat saya ya kebetulan di pinggir kontainer itu dan di pinggir jalan itu jalan memang satu-satunya jalan untuk pergi ke Jamrah Nah pada saat ditaruh saya bilang taruh sekarang bapak ibu bilang gini ya Sabilillah hmm. bila Bilang aja di jalan Allah gitu Bukan nanti jemaah haji itu pada datang ambilin <laughs> Nah ternyata ini betul baru ditaruh udah jemaah haji dari Afrika dari mana pada datang ambil habis habis saya beli aja lagi Silakan beli sendiri bayar 24 real, beli lagi. Ayah ada yang bawa 2000 real habis, dan yang bawa 1000 real habis. Gitu kan? Wah ini pengalaman nggak bisa dibeli nih. Gitu kan? Saya bilang iya kapan lagi kira-kira kita bisa memberikan hidup saudara kita dari Afrika Ketemu dia gak mungkin gitu ya Maka kita lakukan itu gitu Nah ternyata waktu pulang ke tanggal 13 kami pulang ke penginapan Jemaah haji saya yang tinggal ini ceritain pada jemaah haji yang pulang kemarin gitu Semuanya pada ke saya Ustaz Ustaz kita nggak ikut Di sini pulang cuma tinggal di apartemen gak buat apa-apa gitu Kalau tinggal di sana kan masih ada ibadah jam Jamroh, Kan? Selain daripada dari pengalaman kita bisa memberikan minum, tapi memang ada ibadah untuk apa pula? Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran untuk tinggal tanggal 13, lima nitkafah. Bagi siapa yang lebih bertakwa. Siapa yang lebih bertakwa, Allah alam. Baik, saya lanjutkan ya, terjemahannya dulu. Tak kala tiba hari Tarwiyah, dikatakan di sini, tanggal 8 Zulhijjah, mereka berangkat menuju Mina dan Nabi SAW menaiki kendaraannya. Di tempat itu di Mina beliau sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Perhatikan ya yang tadi saya jelaskan. Kemudian beliau berhenti sejenak hingga matahari terbit lalu berangkat menuju ke Arafah tanggal 9. Dan beliau telah mendapatkan kemahnya telah dipasang di Namirah. Namirah itu sebuah lokasi di bawah di dekat sekarang ada namanya Masjid Namirah. Hmm. Beliau singgah di tempat tersebut ketika matahari tergelincir, beliau menyuruh agar disiapkan unta kasuaknya dan disiapkan unta tersebut untuknya. Beliau ke tengah lembah dan berkhutbah di tengah-tengah manusia. Pada saat sudah mulai tergelincir matahari, ya, di hari Arafah beliau berkhutbah. Setelah azan dan iqamah, ya, beliau sholat duhur. Kalau sekarang ada sebagian ulama yang menekankan agar khutbah hari Arafahnya itu dilakukan sebelum sholat duhur ya jam 10-an atau jam 11 sampai menjelang duhur. Ada juga yang mengatakan dikerjakan setelah sholat duhur, tapi umumnya dikerjakan seperti hadis ini. Jadi sebelum sholat duhur sudah dikerjakan. Kemudian iqomah dan sholat asar. Jadi duhur asar di jama'ah. Dan beliau tidak melakukan sholat apapun antara keduanya. Tidak ada sholat sunnah lagi di situ. Jamak asar. Lalu beliau menaiki kendaraan menuju tempat wukuf. Beliau merapatkan perut untahnya di ke, ke batu-batu besar. Beliau berhenti di jalan besar dan menghadap kiblat. Maksudnya ini pada saat wukuf di Arafah. Beliau terus wukuf hingga matahari terbenam. Perhatikan di sini, saya bilang tadi tidak boleh keluar sebelum matahari terbenam. Awan kuning mulai menghilang dan bola matahari telah benar-benar lenyap. Jadi sudah gelap. Lalu beliau bertolak, beliau mengencangkan kendali untanya hingga kepala unta itu menyentuh tempat mengencangkan kendali untanya hingga kepala unta itu menyentuh tempat duduk kendaraan. Beliau memberikan isyarat dengan tangan kanannya sambil bersabda, "Wahai sekalian manusia, tenanglah, tenanglah." Di sini bukan tenanglah, maksudnya santailah menuju ke Musdalifah itu. Jalan pelan aja, nggak usah buru-buru. Beliau mengendorkan tali untanya sedikit demi sedikit sehingga unta itu dapat berjalan mendaki. Setibanya di Muzdalifah beliau sholat maghrib dan isya dengan sekali azan dan dua iqamah. Beliau tidak membaca tasbih apapun antara keduanya. Kemudian beliau berbaring hingga fajar terbit. Beliau sholat subuh tak kala waktu subuh sudah tampak jelas dengan azan dan iqamah. Ini tadi saya jelaskan di hari Arafah nginep ya di Muzdalifah malamnya Sampai tiba tanggal 10 Zulhijjah tadi itu. Kemudian berangkat dengan kendaraannya dan ketika sampai di Mas di Masjidil Haram, beliau menghadap kiblat lalu membaca doa, takbir dan tahlil ya di sekitar wilayah Masjidil Haram. Beliau tetap berada di situ hingga terang benderang. Maksudnya di wilayah Muzdalifah itu. Lalu beliau bertolak sebelum matahari terbit ketika tiba di lembah Muhasir Beliau mempercepat kendaraannya sedikit dan memilih jalan tengah yang keluar menuju ke tempat Jumrah Aqaba, Jumrah Kubra. Ya. Setibanya di Jumrah dekat pohon, beliau melempar tujuh kali lemparan batu-batu kecil. Setiap biji batu sebesar kelingking. Ini pelajaran lain ya. Batu kerikil yang dilempar untuk setan itu bukan bu, untuk jamrah bukan ada setannya sehingga harus pakai batu besar. Cukup menjalankan sunnah Nabi SAW dengan batu kerikil kecil. Beliau melempar dari tengah-tengah lembah itu, kemudian beliau menuju tempat penyembelian dan berkurban di tempat tersebut, lalu menaiki kendaraan menuju Baitillah untuk melakukan tawaf ifadah. Dan sholat duhur di Mekah diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan hadis yang cukup panjang. Dengan hadis yang cukup panjang, artinya masih ada tambahan riwayat ini. Dan cuman sampai di sini saja penyampaian yang disampaikan dalam riwayat pertama hadis nomor 760 dari bab ya cara haji dan memasuki Mekah. Allahu alam. Baik, mungkin sampai sini dulu bahasan kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang dengan hadis 761. Namun sebelum saya tutup ibu-ibu sekalian, tentu kalau ada yang punya kesempatan bertanya boleh bertanya ya. Tapi sebelum saya lupa, eh, saya sekarang lagi menawarkan juga di pengajian saya ada program amal jariah baru Eh, kita mengadakan dispenser untuk masjid. Ini boleh seperti biasa ibu-ibu ikut dengan saya, saya alokasikan atau ibu-ibu lakukan sendiri. Setelah melihat, saya kemarin sempat mampir di salah satu masjid di Jawa Tengah. Kemudian saya lagi khutbah Jumat di situ, waktu saya jemput keluarga saya di sana, ada masjid dibangun oleh Kuwait. Ternyata dalam masjid itu ada satu dispenser ditulis pakai bahasa Arab dari negara Kuwait untuk sedekah untuk masjid-masjid gitu. Terus muncul ide saya, iya ini benar nih. Mestinya memang di masjid itu ada dispenser yang panas dingin, gitu kan? Yang ditaruh bukan untuk pengurus masjid, bukan untuk jemaah. Jadi mereka mereka apa namanya ditaruh di pintu utama masjid misalnya, ditaruh gelas-gelas, gitu kan? Masjid cuma tahu Eh, apa namanya mengisi galonnya saja gitu kan. Intinya itu. Tapi itu pemikiran yang sangat bagus. Jadi jemaah lima waktu sholat boleh minum bebas, jemaah haji boleh apa jemaah uh, jumat juga boleh minum sebebasnya itu pahalanya sangat besar tuh. Mereka minum air kepada orang. Jadi saya buatin program itu, ya saya buatin program itu. Bagi ibu-ibu yang mau ikut itu infaknya satu juta enam ratus rupiah satu dispenser satu juta enam ratus rupiah. Nanti kita bagikan berapa jumlah yang terkumpul kita bagikan di setiap masjid yang tentu kita sudah sepakati karena nanti saya akan datangi masjidnya insya Allah atau nanti panitia yayasan akan mendatangi dan menitik beratkan ini bukan ditaruh di ruangan pengurus masjid bukan ini memang untuk jemaah yang sedang sholat emang begitu targetnya gitu kan kalau masjidnya setuju kita baru taruh di situ baru ditaruh di situ itu yang pertama yang kedua buku doa yang pernah saya bawa tadi Allah saya naik motor jadi khawatir macet nggak sempat saya bawa yang sering sudah ibu-ibu tahu tentunya itu kita cetak ulang jadi kalau ada yang mau ikut e, untuk biaya mencetaknya silahkan saja dan bukunya seperti biasa boleh dibagikan terserah saja kan gitu itu infaknya sepuluh ribu rupiah seperti biasa Allahu alam kemudian juga tanah wakaf di Makassar alhamdulillah masih terbuka walaupun tinggal sedikit lagi dana yang dikumpulin kalau masalah mau ikut dengan 100 ribu per meter persegi itu silahkan masih terbuka ya, kurang lebih begitu baik sampai sini ada yang mau bertanya sebelum ditutup atau sudah paham semua masalah haji nih <laughs> sudah ya Gak ada berarti ya baik insya Allah sampai ketemu kami akan datang kalau ada pertanyaan-pertanyaan muncul di benaknya ibu-ibu di rumah saya selalu sarankan, tidak tahu dijalankan atau tidak, tapi yang jelas saya sudah sering ingatkan, coba beli satu buku tulis, ditulis gitu kan, atau kalau tidak pakai buku tulis di HP-nya juga masuk dalam notnya, bisa dicatat ya bahwasanya pertanyaan masalah apa keluar, tinggal nanti ditanyain pada saat pertemuan kita e, di hari Kamis yang akan atau Kamis-Kamis yang selanjutnya insya Allah. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.